kata Zaid bin Aslam rahimahullah qala yubashshiru bidzalik ayat ini yubashshiru memberikan kabar gembira ah. bushra kabar gembira. Yubashiru bidalika 'inda mautihi. Yani diberitakan kabar gembira dengan berita tersebut ketika akan matinya. Ketika akan matinya orang yang istiqomah diberi kabar gembira dengan kalimat la takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Wa fi qabrihi juga di kuburnya Jangan khawatir, jangan takut, jangan bersedih. Wa yauma yub'atsu dan ketika hari dibangkitkan juga sama. Jangan sedih, jangan takut, jangan khawatir. Fa innahu lafil jannah karena dia akan berada di dalam jannah, dalam surga. Wa ma dhahabat farhatul bisharati min qalbihi tidak akan hilang kebahagiaan dan kegembiraan dari hatinya. Ini Masya Allah orang yang qalu rabbun Allah tumastaqamu yang mengatakan Rabb kami adalah Allah kemudian istiqamah diberi kabar gembira ketika akan matinya diberi kabar gembira ketika dikuburnya diberi kabar gembira ketika dibangkitkan nanti diberikan kabar gembira ketika orang-orang gelisah mereka diberikan kabar gembira la taqaw wa la tahzan Jangan takut, jangan khawatir, jangan bersedih. Madahabat farhatul bisharah min qalbih. Tidak akan hilang kegembiraan dari kabar gembira tersebut dari hatinya selalu dalam keadaan terhibur. Waqala Thabit al-Bunani. Berkata Thabit al-Bunani. Fi hadhihi al-ayah dalam ayat ini balaghana anna al-mu'mina haitsu yab'atsu Allah min qabrihi yatalaqahu malakah alladhani kana ma'ahu fid dunya kata Sabit al-Bunani balaghana sampai kepada kami annal mu'min bahwa seorang mukmin haitsu yab'athuhu Allah min qabrih ketika dia dibangkitkan di kuburnya yatalaqahu malakah akan didatangi oleh dua malaikatnya. Dua malaikatnya maksudnya dua malaikat alladzani kana ma'ahu fid dunya. Yang keduanya bersama dia di dunia. Setiap manusia diiringi malaikat. Malaikat di kanannya dan malaikat di kirinya yang mencatat amal baik dan amal buruk. Dua malaikat ini sangat kenal dengan hamba tadi. Yang saleh, yang mukmin, yang bertakwa, yang dalam keadaan istiqamah di atas tauhid. Maka ketika dibangunkan di kuburnya, dua malaikat tadi mengiringinya. Fayaqula. Sambil keduanya berkata, La takhaf, wa la tahzan. Jangan takut. Jangan sedih. Fayu'minullahu khawfahu maka Allah memberikan keamanan terhadap rasa takutnya. Wa yuqirru Allahu 'ainahu dan Allah jadikan matanya tenteram. Fama min 'azimatin taghsha an-nas yawm al-qiyamah illa hiya lil mu'min qurratu 'ainin. Fama min azimah tidaklah perkara besar yang tersyannas nas yang akan meliputi manusia. Yaumul qiyamah pada hari kiamat kecuali bagi mukmin tadi terasa tentram. Ini ada kejadian besar, dahsyat bagi manusia seluruhnya. Tapi bagi orang-orang yang tadi tetap dalam keadaan kurat. Lima ada, mengapa demikian? Lima hadahullah karena memang Allah telah bimbing dengan keamanan. Walimakana ya'mal fid dunya dan karena apa yang dia amalkan di dunia. Karena apa yang dia amalkan di dunia sehingga dia tetap tenang tenteram. Hari kiamat hari yang sangat dahsyat, hari kebangkitan hari yang sangat dahsyat. Hari perhitungan hari yang sangat dahsyat. Hari yang sangat wajar semua orang takut, semua orang gelisah dan masing-masing memikirkan dirinya. Likul limri'in yawma idzin sya'nun yughni. Masing-masing orang punya urusan sendiri-sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Setiap orang tidak ngurusi orang lain. Lari dari saudaranya, lari dari ibu bapaknya, lari dari istri dan anak-anaknya, Enggak peduli dengan siapapun. <coughs> لكل امرئ يومئذ شأن يغني masing-masing orang sudah memiliki pikiran sendiri-sendiri tentang dirinya. Saat itulah dibutuhkannya ketentraman. Saat itulah sangat-sangat dibutuhkan sesuatu yang menenteramkan. Ternyata yang dapat hanya mukmin, yaitu dengan kalimat tadi la takhafu wala tahzanu jangan khawatir jangan takut <coughs> qauluhu kembali kepada hadis masih ingat hadisnya Nabi menyatakan ida sa'alta fas'alillah wa ida sta'anta fasta'in billah kalau engkau meminta, memintalah pada Allah. Kalau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Hadza muntaza'un min qawlihi ta'ala. Ucapan Nabi ini diambil dari ucapan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah kami beribadah. Kepadamu lah kami meminta pertolongan. Dalam surat Al-Fatihah yang berarti tauhidullah fil ibadah wa tauhidullah fil isti'anah. Mengesahkan Allah dalam beribadah dan hanya meminta kepada Allah dalam isti'anah, dalam meminta pertolongan. Maka Nabi mengajarkan kepada Ibn Abbas, <coughs> "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau mau minta berdoa, berdoa kepada Allah. Kalau beristi'anah, beristi'anahlah kepada Allah. فإن السؤال لله هو دعاؤه ورغبة karena yang namanya meminta kepada Allah adalah doa berharap sedangkan doa berharap kepada Allah adalah ibadah maka sama dengan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in hanya kepadamu kami beribadah hanya kepadamu kami minta pertolongan doa ibadah kada ruya anin nabi Demikianlah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Yaitu kalimat dari hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu ketika beliau membacakan ucapan Allah Subhanahu wa taala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum berkata rabb kalian ud'uni astajib lakum Mintalah kepada aku, akan aku kabulkan. <coughs> Disuruh untuk meminta kepada Allah saja, tidak minta pada yang lain. Kharajahu al Imamu Ahmad wa Abu Dawud dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Tirmidzi dan juga Nasai dan Ibnu Majah. Rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka para ulama ahlul hadis. Wa kharraja Tirmidzi min hadithi Anas. Tirmidzi mengeluarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Doa adalah intinya ibadah. Demikian diriwayatkan dalam riwayat Tirmidzi. Adapun diriwayatkan dalam hadis yang lebih sahih disebutkan ad-du'a huwal ibadah Doa itu adalah ibadah. Assalamualaikum فتضمن هذا الكلام أن يسأل الله عز وجل ولا يسأل غيره maka hadis ini mengandung ucapan bahwa yang diminta dengan doa hanya Allah. Dan tidak boleh diminta selain Allah. Wa an yusta'anu billah dan agar meminta pertolongan kepada Allah duna ghairihi dan tidak pada lainnya. Artinya diajarkan tauhid dalam meminta, mintalah pada Allah saja tidak pada yang lain. Dalam meminta pertolongan juga minta pertolongan pada Allah saja, jangan pada yang lain. Waalaikumsalam. Fa'amma su'alu faqad amara Allahu mas'alati. Adapun masalah soal dalam masalah meminta. Di soal itu artinya meminta. Hanya saja dalam bahasa Indonesia soal artinya pertanyaan. Karena pertanyaan itu meminta juga. Meminta jawaban. Sehingga soal dalam bahasa Arab lebih umum. Meminta jawaban ataupun meminta apapun disebut soal. Disebut dengan soal. Meminta jawaban berarti pertanyaan. Meminta harta juga soal. Meminta ini meminta itu semua juga soal. Amma soal, adapun masalah soal, masalah permintaan kepada Allah, Faqad amarallahu bimas'alati. Maka Allah telah memerintahkan agar kita meminta kepadanya. Yaitu kalimat was'alullaha min fadlih. Dalam surat An-Nisa ayat 32 was'alullah min fadlih. Dan agarlah meminta kepada Allah dari fadilahnya. Disuruh untuk meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi Tirmidzi dan dalam riwayat Tirmidzi dari Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu marfu'an secara marfu' salullaha min fadlihi fa inna Allah yuhibbu an yus'al. Mintalah kepada Allah dari fadilah-fadilahnya. Karena sesungguhnya Allah suka untuk dimintai. Di sini khonifin azakumullah tidak boleh mengukur sesuatu dengan perasaan. Tapi dengan in, dengan dalil. Nabi menyatakan dalam hadis ini, mintalah kepada Allah karena Allah suka untuk dimintai. Sedangkan sebagian orang mengira dengan perasaannya, kalau minta pada seseorang kalau terus meneruskan orangnya jengkel. Maka demikian pula pada Allah. Jangan sering-sering minta pada Allah Ta'ala. Nanti Allah marah sama kita. Ini kebodohan namanya. Mengapa kebodohan? Karena menyamakan sesuatu yang tidak sama. Adapun manusia, siapapun dia, tetap dia adalah fakir. Tidak punya apa-apa. Sedangkan Allah maha kaya. Itu sangat berbeda. Yang kedua, manusia terbatas, serba terbatas. Sedangkan Allah maha kuasa atas segalanya. Dan Allah Arhamur Rahimin. Maha penyayang, maha pengasih. Dan Allah suka untuk dimintai. Manusia mungkin pertama diminta kasih. Dua, kasih. Tiga, mulai berat ngasihnya. Keempat, mulai jengkel. Ini orang minta terus. Itu manusia. <coughs> Adapun Allah Swt tidak sama. Maka mereka yang mengukur Allah Swt dengan kias-kias seperti itu ini qiyasun batil, qiyasun ma'al farid. Qiyas yang batil, qiyas yang tidak lengkap syaratnya. Ini qiyas dengan perbedaan. Mengkiaskan sesuatu itu sesuatu yang sama. Kalau yang berbeda, nggak bisa dikiaskan. Sedangkan Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah suka untuk dimintai. Sehingga jangan ragu-ragu. Minta pada Allah. Nabi SAW menyatakan, Salullah, salullah. Hatta syis'ah idan qata' Ada di situ ternyata. Hatta syisa'a na'lihi idan qata. Mintalah pada Allah, mintalah pada Allah, mintalah pada Allah. Walaupun tali sendalmu putus, minta sama Allah Ta'ala. Sambil kamu berupaya bagaimana menyambungnya, berdoa, Ya Allah, sendalku putus ya Allah. Minta sama Allah Ta'ala. Segala hal. Ini khanudin azakumullah. Wafihi aydan. Padanya juga dari Abu Hurairah jadi padanya pada Tirmidzi. Secara marfu' Man la yas'alillah yaghdab alaih. Bahkan siapa yang tidak minta, Allah marah. Inilah perbedaannya dengan makhluk-makhluk. Allah maha pemberi, Allah maha pengasih, maha penyayang, dan Allah suka untuk diminta. Man la yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak minta pada Allah, maka Allah marah kepadanya. Siapa yang tidak meminta pada Allah? Allah marah malah. Orang itu sombong. Sok. Merasa tidak butuh pada Allah SWT. Minta pada Allah. Justru semakin banyak meminta pada Allah, Allah semakin suka. Tidak dikatakan rewel, nggak dikatakan begini benar begitu tidak. Justru Allah semakin cinta pada hambanya yang selalu meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis lain. Lihat al-ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta yas'aluhu syis'ana alihi idan qata. Hendaklah salah seorang kalian minta pada Rabbnya. Semua kebutuhan-kebutuhannya. Hendaklah minta kepada Allah Ta'ala. Semua kebutuhan-kebutuhannya. Hatta yas'aluhu syis'a na'lihi idan qata. Hingga dia meminta tali sendalnya ketika putus. Meminta pada Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Salullah dalam riwayat lain disebutkan salullah kulla syai hatta syis'a idan qata. Mintalah pada Allah segala sesuatu. Walaupun tali sendalmu putus, mintalah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menganggap bahwa ini terlalu kecil. Jangan pula sebaliknya, menganggap terlalu besar. Masa masalah garam saja minta sama Allah Ta'ala. Kenapa? Ya Allah aku butuh garam ya Allah. Cari kesana kemari. Sambil usaha, sambil doa. Dapat pahala. Doanya sudah dapat pahala. Belum lagi dikabulkan oleh Allah setelah itu. Maka ikhwan ibn a'azakumullah. Jangan pula sebaliknya merasa terlalu besar. Meminta sesuatu yang menurut dia besar sekali. Mana mungkin Jangan bilang mana mungkin. Minta pada Allah subhanahu wa ta'ala. <coughs> Nabi Sulaiman meminta pada Allah Ta'ala. Kerajaan yang tidak pernah ada sebelumnya dan gak akan ada setelahnya. Bayangkan minta kerajaan yang besar. Tetapi karena sudah diambil oleh Sulaiman, gak mungkin lagi kamu mengatakan aku minta kerajaan yang tidak pernah. Sudah pernah tapi Sulaiman, udah gak bisa lagi. Tetapi paling tidak kita tahu bagaimana doa pada Allah Ta'ala. Segala perkara. Jangan merasa terlalu besar, jangan merasa terlalu kecil. Apa yang kamu hajatkan, minta pada Allah <coughs> Subhanahu wa Ta'ala. Wa bin nahi an mas'alatil makhluqin. Ahadithu kathirah sahihah. Sedangkan sebaliknya, larangan untuk meminta pada makhluk ini diriwayatkan dalam ahaditsu kathiratun sahihah. diriwayatkan dalam sekian banyak hadis yang sahih. Waqad baya'a an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jama'atan min ashabi. Bahkan Nabi membaiat, mengangkat sumpah pada sahabat-sahabatnya. Apa di antara isi sumpahnya? Allah yas'alun nasa syai'a. Agar jangan kalian minta pada manusia. Jangan minta pada manusia. Maka salah seorang sahabat ketika cemetinya jatuh, turun dari kudanya. Mengambil cemeti. Padahal sana banyak orang. Yang mungkin bagi dia akan lebih mudah. Tolong ambilkan itu. Tidak. Dia tidak minta. Dia turun sendiri dan ambil cemetinya naik lagi. Sama seperti itu mereka karena berupaya untuk tidak meminta kepada manusia. Minhum Abu Bakr as-Siddiq wa Abu Dar wa Tauban. Di antara yang dibayar oleh Nabi untuk jangan minta pada siapapun adalah Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Abu Dar al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, wa Tauban. Wa kana ahaduhum yasqut sawtuhu aw khitam naqatihi fala yas'al ahadan an yunawilahu iya Bahkan salah seorang mereka ketika jatuh cemetinya, cambuknya, atau tali pelananya, pelana untanya, falayat al ahada. Mereka tidak minta pada siapapun untuk diambilkan. adyunawilahu yunawilahu iyahu. Demikian disebutkan dalam riwayat Muslim. Sebutkan dalam riwayat Muslim bahwa salah seorang sahabat ketika jatuh cemetinya atau tali kekangnya jatuh, yang ngambilnya susah, tidak minta tolong pada orang lain. Dia turun sendiri. Dia ambil. Ya, semestinya. Ini khonibina azakumullah. Mendidik mereka, para sahabat, untuk menjadi orang-orang yang betul-betul mandiri. Dan dalam keadaan bergantung hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kharaja Ibnu abid Dunya, Rahimahullah mengeluarkan hadis dari Abi Ubaidah ibni Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu Ana rajulan jaha ila Nabi, bahwa seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, inna bani fulan agharu alayya, fadahabu bibni wa ibili." Ya Rasulullah, sesungguhnya bani fulan menyerang kami dan kemudian mereka pergi membawa anakku dan membawa untaku. Faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi berkata kepadanya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Inna ala Muhammadin kada wa kada ahlu bait malahum maddun min ta'amin aw sa'in fas'alillah azza wa jal Sesungguhnya keluarga Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian demikian ahli baitnya, keluarganya. Mereka tidak punya muddun min ta'am, enggak punya beras satu mud pun, satu takaran tangan pun, tidak punya satu sa' pun. Mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Faraja ila raatihi. Maka dia pulang ke istrinya. Faqalat maqalalak Terus dia tanya, apa yang dikatakan padamu? Pak akhbaraha, dihabarkan begini dan begitu. Faqalat ni'ma ma radda alaik. Fama labisa an radda Allahu alaihi ibnahu wa ibinahu awfara ma kanat. <coughs> Maka ketika dikatakan pada istrinya, Rasulullah menjawab begini-begini, maka istrinya mengatakan, Ni'ma ma radda alaik. Sungguh, betapa bagusnya jawaban itu kepadamu. Maka mereka terima apa yang Allah bebankan pada mereka dari kefakiran. Fama an raddallahu alaih. Maka tidak berapa lama Allah kembalikan. Ibnahu, anaknya, Allah kembalikan untanya, bahkan Allah berikan awfar makanat. Allah berikan lebih banyak daripada yang sebelumnya. Fa'atan Nabi SAW fa'akhbarahu. Maka dia datang kepada Nabi dan menghabarkan kepada Nabi. Bahwa aku telah mendapatkan dari Allah. Allah kembalikan anakku dan untaku, bahkan Allah kembalikan lebih banyak. Artinya Allah berikan barokah. Maka Nabi pun menaiki mimbar, fahamilallahu asna alaih, memuji Allah dan menyanjungnya, wa amran nas dan merintahkan pada manusia, hendaklah meminta pada Allah. Bimas'alatillahi azza wa jal, wa ilaih, wa man yattaqillah yaj'allahu makhrajan, wa yarzuqhu min haitsu la Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kalau datang pertanyaannya, apakah boleh yang begini halal? Apakah boleh yang begitu haram? Mudah dijawab. Tapi kalau datang, anak saya begini, istri saya begitu, harta saya habis. Saya bangkrut gimana nih Ustaz? Terus, mau bilang apa kita? Mau jawab apa? Itu Allah subhanahu wa ta'ala yang menakdirkan kebaikan dan keburukan. Minta pada Allah subhanahu wa ta'ala. Salullah, salullah. Aku gak punya apa-apa. Gak memiliki harta dunia dan gak memiliki takdir. Gak bisa menakdirkan takdir baik, takdir buruk. Hanya bisa mengatakan pada Allah, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Dan itu pun kamu bisa. Mengatakan, Ya Rabbi. Minta pada Allah subhanahu wa ta'ala. <coughs> Maka barakallahu fikum termasuk di dalam meminta kepada makhluk adalah mengeluh. Termasuk meminta pada makhluk adalah mengeluh. Karena mengeluh itu sungguhnya permintaan tetapi terselubung. Dia tidak menyatakan, aku minta padamu, tidak. Tapi dia ceritakan keluhannya, saya begini, saya begitu, saya begini, saya begitu. Itu juga sesuatu yang tidak pantas. Yang tidak pantas bagi seorang mukmin karena dia tahu punya Rabb yang Arham Rahim, Dia tahu punya Rabb yang Maha Memberi dan Maha Kaya. Kenapa dia tidak mengeluh pada Allah Subhanahu wa taala? Meratapkan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah berkata lagi Ibnu Rajab rahimahullah Waqad thabata fi sahihain. Telah sabit riwayatnya dalam dua kitab sahih. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Anna Allah azza wa jalla yaqul" bahwa Allah azza wa jalla berkata, "Hal min da'in fa'astajibu lah, wa hal min sa'ilin fa'u'tiyah, wa hal min mustaghfirin fa'aghfiru lah." Dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim, bahwa Allah Subhanahu wa taala menawarkan di sepertiga malam terakhir kepada ah. seluruh hamba-hambanya. Hal min da'in fa'astajibu lahu. Apakah ada yang mau berdoa? Akan aku kabulkan. Hal min sa'ilin fa'u'tiyah. Apakah ada yang mau meminta? Akan aku beri. <coughs> hal min mustaghfirin fa'aghfirulah. Apakah ada yang mau minta ampun? Akan aku ampuni. Ini tawaran Allah Subhanahu wa taala. Dan tawaran Allah pasti benar, jujur, tidak dusta. Allah la yukhliful mi'ad. Allah nggak akan menyelisihi janjinya. Allah nggak akan menyelisihi apa yang sudah ditawarkannya. Siapa yang mau minta akan aku beri. Siapa yang minta ampun akan aku ampuni. Siapa yang berdoa akan aku kabulkan. Ditawarkan sampai terbit fajar. وخرج المحاملي وغيره min hadis Abu Hurairah. Dikeluarkan oleh Al-Mahamili dan juga lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qal, beliau bersabda, Qal Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dalladhi da'ani falam ujibhu wa sa'alani falam u'tih wa astaghfarani falam aghfiru lah wa ana arhamur rahimin." <coughs> Siapa yang meminta kepadaku yang tidak aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku dan tidak aku beri? Siapa yang minta ampun kepadaku kemudian tidak aku ampuni? Siapa? Sedangkan aku adalah arhamur rahimin. Sedangkan aku adalah arhamur rahimin. Ikhwani fiddin. din, Ketika seseorang berdoa meminta kesembuhan untuk saudaranya. Allahumma rabban nas adhib al-ba's washfi anta shafi, la shifa illa shifa'u shifa'an la yughadiru saqama. Dia berdoa, dia berdoa agar sembuh. Ternyata Allah wafatkan. Maka dia berkata kepada gurunya, aku berdoa tapi aku tidak dikabulkan. Aku meminta agar saudaraku sembuh. Aku berdoa adhibil ba's ternyata malah wafat. Maka dijawab bahwa adzhibil baas maknanya menghilangkan kejelekan. Hilangnya kejelekan dengan dua, dengan kesembuhan dan dengan diwafatkan dengan mudah. Allah tidak membuat dia sengsara. Allah tidak membuat dia susah. Allah mudah. Dan ini barakallahu fikum dikatakan beberapa ulama tentang masalah adhibil baas. Kalau tidak sembuh, akan dimudahkan wafat. Artinya, apa yang sudah Allah takdirkan pasti akan terjadi dan doa dia tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan. Hilang tak setelah itu. Ketika Nabi menyatakan warasah dan Aisyah juga menyatakan warasah duhai kepalaku karena wabah ketika itu. Setelah itu Nabi menyatakan ketika masing-masing menginginkan kesembuhan kata Nabi Allah akan hilangkan. Yang tidak akan kembali lagi selama-lamanya. Kemudian wafat Rasulullah. Artinya hilangnya sakit tadi dengan wafatnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa kata Allah yang tidak dikabulkan doanya? Siapa yang tidak diberi ketika dia meminta? Allah Subhanahu wa taala kadang memberikan apa yang dia minta Kadang Allah memberikan lebih dari apa yang dia minta. Kadang Allah ganti dengan yang lebih baik dari yang dia minta. Maka husnul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang berdoa, berdoa di Jumat sore. Meratap dengan khusyur kepada Allah. Minta sepeda. Mengapa? Karena dia setiap hari harus berangkat belajar dengan ikhtilat di atas bus. Dia nggak ingin. Saya rela untuk naik sepeda walaupun capek karena jauh. Nah apa-apa. Merata. Ternyata nggak dikasih sepeda sampai hari ini. Tetapi dikabulkan dengan yang lain. Diberangkatkan dia untuk menuju ulama. Dimudahkan untuk berangkat menemui para ulama. Belajar bersama ulama. Tidak ada lagi, jangankan ikhtilat Lihat wajah wanita tidak ada di sana. Tertutup semuanya. Maka dia berpikir, dulu saya mintanya sepeda. Tapi Allah kasih dengan yang lebih baik dari sepeda. Ini barakallahu fikum. Kalau dia sadar, sebagian manusia tidak sadar kalau dia sudah dikabulkan. Merasa, saya sudah minta-minta-minta, kok nggak dikasih? Maka dikatakan semua doa terkabul. Kecuali orang yang mustajil. Ya Rasulullah, siapa yang mustajil? Siapa yang terburu-buru? Orang yang berdoa kemudian berkata, aku tidak dikabulkan. Maka tidak dikabulkan. Ini terburu-buru menyatakan, aku tidak dikabulkan. Ini mustajil. Ikhwani fiddina azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menawarkan. Dan Nabi SAW sudah mengajarkan. Ida sa'alta fas'alillah. Wa ida sta'anta Siapa minta kepada Allah tidak akan kecewa. Siapa yang meminta pada makhluk siap-siap untuk kecewa. Ini barakallahu fikum. Qala rahimahullah berkata selanjutnya rahimahullah wa'lam anna su'al Allah ta'ala duna khalqihi huwal muta'ayyin ketahuilah bahwa meminta kepada Allah taala tidak kepada makhluk itulah yang muta'ayyin itulah yang sudah tertentu ditentukan harus begitu minta pada Allah jangan pada yang lain karena soal fihi idharuzul karena meminta-minta itu akan menunjukkan kerendahan diri kita meminta-minta itu rendah kalau tidak meminta itu bukan sombong <coughs> bukan sombong tetapi justru orang yang mulia orang yang mulia. Sebab ada beberapa orang yang menganggapnya sombong. Si fulan tuh sombong, tidak pernah mau minta, tidak pernah itu bukan sombong, itu justru kemuliaan. Lianna soal fihi idharul dul. Karena meminta itu akan menunjukkan kerendahan. Terhadap yang diminta. Minas sa'id. Wal maskanah wal hajah wal istiqar. Menunjukkan kerendahan dirinya. Kebutuhan dirinya dan iftiqar kemiskinan dirinya <clears throat> wa fihi al-i'tiraf bi qudratil mas'ul dan juga mengandung pengakuan terhadap kemampuan yang diminta. Perhatikan dua perkara ini. Orang kalau meminta pada sesuatu, satu, menunjukkan kerendahan dirinya di hadapannya, menunjukkan bahwa dia lebih rendah, lebih miskin, lebih lemah, lebih di bawah daripada yang dimintanya. Yang kedua, menganggap bahwa yang dimintanya ini mampu, kaya, memiliki kelebihan ila akhirnya. Ala daf'i hadha darar dan mampu untuk menghilangkan madarat. Kira-kira yang paling pantas kepada siapa? Untuk kita angkat dia dan kita rendahkan di hadapannya. Allah SWT. Kepada manusia, tidak pantas. Kita merendahkan diri kita dan mengangkat dia tinggi-tinggi. Engkau yang memiliki segala-gala. Engkau yang begini, engkau yang begitu. Aku minta, aku miskin, aku nggak punya apa-apa. Nggak pantas. Merendahkan diri di hadapan makhluk. Hendaklah merendahkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya meminta, mengakui kerendahan dirinya di hadapannya, plus mengakui kemuliaan yang dimintanya. Wanailil matlub, karena ingin mendapatkan apa yang diminta wajal bil manafi' ingin mendapatkan manfaat wadar il madar untuk menghindari madarat-madarat wala yasluhu dzul wal iftiqar illa lillahi wahdah dan tidak pantas merendah kecuali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Liannahu haqiqat al-ibadah, karena itulah hakikat penghambaan. Hakikat penghambaan adalah merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. وكان الإمام أحمد يدعو ويقول Imam Ahmad berdoa dan berkata Allahumma kama sunta wajhi an sujudi li ghairik fasunhu an li ghairik apa doanya Imam Ahmad ya Allah sebagaimana engkau lindungi wajahku untuk tidak sujud kecuali kepadamu maka lindungilah diriku agar jangan meminta kecuali kepada Allah. Apa sujud? Merendah. Apa kaitannya dengan meminta? Meminta juga merendah. Sehingga Imam Ahmad berdoa, Ya Allah sebagaimana aku tidak sujud pada yang lain, sebagaimana engkau lindungi aku, aku engkau lindungi wajahku untuk tidak sujud kecuali kepadamu, maka jadikanlah aku tidak meminta kecuali kepadamu. Minta agar dirinya terlindung. Jangan sampai merendah pada orang lain. Allahumma kama sunta wajhi anis sujud li ghairik fasunhu anil mas'alati li ghairik sebagaimana kau lindungi wajahku dari sujud kepada selainmu maka lindungilah aku dari meminta kepada selainmu <clears throat> wala yaqdir ala kashfi dhurri الضر وجلب النفع سواه dan tidak ada yang mampu menyingkapkan madarat, nggak ada yang mampu untuk mendapatkan manfaat kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih." Dan tidaklah menyentuh engkau kejelekan, madarat, maka tidak akan ada yang bisa melepaskannya kecuali dia, Allah. Dan kalau Allah menghendaki dengan kebaikan, maka nggak akan ada yang bisa menolak fadilah Allah Taala. Dan juga Allah berfirman, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min Apa yang Allah bukakan bagi manusia dari rahmat Allah bukakan rahmat, maka nggak akan ada yang bisa menghalanginya. Wa yumsik dan apa yang Allah tahan tidak dibuka, maka nggak akan ada yang bisa melepaskannya setelah Allah Subhanahu wa taala. Tapi murni di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu yuhibbu an yus'al wa yuraghab ilaihi minal Allah Subhanahu wa taala yuhibbu an yus'al, suka untuk diminta. Allah suka untuk dimintai. Wa yuraghab ilaihi fil hawaij. Suka untuk diharapkan oleh manusia hajat-hajatnya. Wa yulahha fi su'alihi wa du'aih. Dan Allah suka untuk hamba-hamba ini meminta dengan yulaha. Dari kata alaha yulehu. Merengek. Jangan meminta sekedarnya. <coughs> Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Selesai. Enggak. ilha itu lebih dari itu. Ya Allah, aku minta ya Allah, tolong ya Allah, bantulah aku ya Allah, merengek, merengek, meminta dengan air mata, itu namanya ilha Yuhibbu an yulah hak, Allah suka untuk direngek meminta kepadanya manusia ini. Wayaghdab ala man la yas'alu. Dan Allah marah kepada yang tidak mau minta. Wa yastad'i min ibadihi su'alahu. Dan Allah mengajak hamba-hambanya untuk berdoa. Mengajak hamba-hambanya untuk meminta. Wa huwa qadirun ala i'ta'i khalqihi. Dan Allah maha kuasa, maha mampu, maha bisa untuk memberikan permintaan-permintaan hamba-hambanya. Permintaan makhluk-makhluknya. Kullihim. Seluruhnya. Seluruh manusia dan jin berdoa. Meminta apapun yang mereka mau. Kemudian Allah berikan seluruhnya. Tidak kurang kekayaan Allah sedikit pun. Tidak kurang kekayaan Allah sedikit pun. Min ghairi an yanqusa min mulkihi syait dengan tidak berkurang dari kerajaannya sedikit pun. Wal makhluku bi khilafi dhalik. adapun makhluk bi khilafi dhalik. adapun makhluk berbeda. Yakrah an yus'al, tidak suka dimintai. Wa yuhibbu an la yus'al dan ingin agar jangan dimintai. Limana? Mengapa demikian? Li'ajzihi, karena makhluk ini memiliki kelemahan, keterbatasan wa faqrihi kemiskinan wa hajatihi mereka dalam keadaan berhajat kepadanya sedangkan Allah tidak berhajat pada apapun walihada qala oleh karena itu dia berkata berkata Wahab bin Munabbih rahimahullah li rajulin berkata pada seseorang kana ya'til muluk yang mendatangi para raja-raja Apa kata Wahab Ibn Munabbih pada orang-orang yang sering mendatangi raja-raja meminta kebutuhan-kebutuhannya? Qal, kata Ibu Wahab Ibn Munabbih, Waiha, celaka engkau. Ta'ti man yughliqu an kababahu, wa yudhiru laka faqrahu, wa yuwari anka ghinahu, <coughs> wa tad'u, wa tad'u, man yaftah laka babahu, binisfil layli wa nisfil nahar, ويظهر لك غناه Wa yaqulu ud'uni astajib lak. Kata Wahab Ibn Nabi kepada mereka-mereka yang mendatangi para penguasa untuk minta kebutuhan mereka. Celaka engkau. Engkau datangi orang-orang yang menutup pintunya. Menutup pintunya dengan gerbang, dengan penjaga, dengan pengawal. Wa yudhir laka faqrah dan menunjukkan kepadamu kekurangannya, kemiskinannya. Wa anka dan menyembunyikan atau dalam keadaan mereka tidak memiliki kecukupan. Sedangkan engkau meninggalkan yang sengaja membuka pintunya untukmu. Jadi terbalik. Engkau datangnya orang yang menutup pintunya, engkau tinggalkan Allah yang membuka pintunya. Engkau datangnya orang yang menyatakan aku tidak cukup, aku masih kekurang ini, masih kurang itu. Sedangkan Allah menyatakan ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku akan aku beri. Kenapa kau tinggalkan yang ini? Kau datangi yang itu. Celaka engkau. Kata Wahab Ibn Munabbi. Wa qala Tawus li'ata. Berkata Tawus kepada Ata. Iyaka an tatluba hawaijaka ila man aghlaqa dunaka babahu. Kata Tawus kepada Ata, hati-hati engkau. Jangan meminta hajat-hajatmu kepada yang menutup pintunya di hadapanmu. Waj'al dunaha hijabah. Bahkan membuat di depan pintunya penjaga-penjaga. Hijabah, penjaga. Walaika biman babuhu maftuh. Atasmu untuk meminta kepada yang pintunya selalu terbuka. Ila yaumil qiyamah. Bahkan amaraka menyuruhmu antas alahu menyuruhmu untuk meminta kepadanya Wa'adaka an yujibak. Menjanjikan kepadamu akan mengabulkan kamu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Kalimat ud'uni menyuruh, amaraka astajib lakum menjanjikan. Mintalah kepadaku, aku akan beri. Menyuruh engkau untuk memintanya dan menjanjikan akan dikabulkan. وأما الاستعانة بالله عز وجل دون غيره من الخلق فلأن العبد عاجز Adapun masalah isti'anah kepada Allah karena hamba-hamba ini tidak mampu, ajiz.